Ingat dalam sejarah ada sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu orang hitam, orang Afrika. Kalau disebut di sini yo ya jelek, maaf. Karena memang kulit hitam, bukan berarti ya, tapi casingnya yang yang buat Allah. Dia jadi budak, ketika Islam bersinar di Mekah Mekah, Bilal dengar ada agama yang mengajak tauhid. Diam-diam Bilal masuk Islam. Yang mana Bilal hidup di tuannya yang kafir menyembah patung. Ketika Bilal ngamalkan Islam, akhirnya diketahui oleh jeragane. Bilal dipanggil. Apa yang kalukan Bilal? saya mengikuti Rasul yang bernama Nabi Muhammad ibarat Tuhan. Siapa Muhammad itu? Beliau adalah penyebar agama yang baru yang mengajak menyembah kepada Tuhan semesta alam, yang mengajak menyembah Allah Sang Pencipta segalanya. Marahlah tuannya, marah luar biasa. Ada dua pilihan bila kau budakku, kalau kamu kembali kepada agama yang kami anut, kamu akan hidup, kamu akan saya perhatikan, walaupun tidak. Tapi kalau kamu mengikuti yang namanya nabi baru, rasul yang katanya membawa agama baru, kamu mati dan akan kamu siksa. Ada dua pilihan, disiksa atau tidak. Bilal dengan teguh mengatakan, saya pilih mati Tuhan. Asal saya bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirayu, dirayu, di, ya disiksa. Tetap Bilal mengatakan, saya pilih mati. Maka Bilal dibawa ke tengah padang pasir, masih hadirin. Ketika dibawa di padang, di panas padang pasir, tidak hanya diterlentangkan, diikat, tidak dicari batu besar, ditaruh di dadanya. Dengan harapan matilah kamu Bilal. Bilal hanya pasrah. Imannya kepada Allah membuat dia rela mati, membuat dia bahagia mati asal bersama Allah, asal bersama cintanya Rasulullah. Padahal belum ketemu Rasul itu. Ketika di diguyui watu dadane Bilal. Dia menangis bukan karena kesakitan. Dia menangis bukan karena panasnya matahari. Dia menangis mengapa belum datang kekasihku Rasulullah. Dia hanya mengatakan ahad, ahad saya pasrah kepada Allah. Hatinya mengapa Rasulku belum datang Dia mengharap didatangi Rasulullah Sebelum ajal menerima dia Lalu kita gimana hadirin? Mojo selawat sapendino ndak ada rindu pada Rasulullah. Kita pembohong di dalam perjuangan selawat waktu kita. Kita pembohong di dalam mengatakan ngaku cinta Rasul. Ternyata kelakuan Rasul kita tentang. Bilal menunggu Rasulullah datang. Ya Rasul datanglah walaupun aku mati. Aku rela bila kau datang di sini. Maka datanglah Abu Bakar. Akhirnya tawar menawar untuk ditebus Bilal. Pasrahnya kepada Allah mencintainya Rasulullah yuhibbukumullah niscaya Allah mencintai dilepas Bilal ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar saat itulah dari budak menjadi bebas karena sudah ditebus setelah bebas di bawah kepada sang kekasih hati. Ketika Rasulullah melihat Bilal. Ini akhirnya Mazirul Hadirin. Ketika melihat Bilal datang Rasulullah menghormati bahkan ditaruh di sebelahnya. Sehingga Bilal senantiasa maaf hadirin wal hadirat. Ya maaf senantiasa tidak lepas dari Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Sampai sholat pun dia tidak pernah lepas Bahkan Rasulullah mengetahui suara Bilal itu merdu. Maka Bilal didaulat oleh Rasul. Kamu sebagai muadzinku, kamu sebagai tukang azanku. Saat itulah Rasulullah lima waktu tidak pernah putus dari uh, Bilal, tidak pernah rupus, putus dari Rasulullah. Karena dia selalu dekat dengan Rasul. Ini kalau kita pasrah. Lah ketika bersama Rasul, Bilal pun pernah ketika nikah ketika nikah Rasul pun yang menikahkan Bilal dimintalah seorang gadis yang cantik karena Rasulullah yang memohon karena Rasulullah yang meminta maka si gadis cantik pun menjadi istri daripada Bilal karena Rasul yang mantu saat itu karena dekatnya dengan Rasul hadirin Bahkan Bilal mulianya karena dekat dengan Rasulullah pernah menjadi gubernur. Dan ketika menjadi gubernur yang sangat tawaduk, gubernur yang sangat indah mewah. Saat itu ada sahabat matur. Wahai gubernur Bilal, sekarang derajat jenengan sudah luhur tinggi. Ada kenangan apa yang paling bagus? Kenangan apa yang paling berkesan dalam kehidupan Tuhan? Apakah saat Tuhan dinikahkan oleh oleh Rasulullah dengan seorang putri? Apakah Tuhan sangat dekat dengan Rasul? Apakah Tuhan dipun ya didaulat menjadi gubernur? Bilal hanya mengatakan, saya punya kenangan yang indah yang tidak pernah aku lupakan sampai akhir hayatku. Apa itu Bilal? Ketika saya pasrah kepada Allah, mengharap datangnya Rasul, ketika aku milih mati karena Allah, mencintai Rasul. Aku dipanggang di padang pasir, dadaku dibelai waktu. Saat itulah yang saat terindah di dalam hidupku. Kita sing digolai manja terus hadirin hadirat. Padahal sahabat bilang karena pasrahnya kepada Allah itu yang paling berkesan. Kalau kita kan tidak ketika saya sukses, ketika saya mampu, ketika saya haji. Kalau Bilal tidak, ketika aku Diburuki iwatu milih mati karena Allah. Akhirnya beliau itu hidup di Medina sampai Rasulullah wafat. Ketika Kanjeng Nabi wafat yang sangat kehilangan di antaranya semua sahabat salah satunya adalah Bilal. Menerawang jauh ke belakang ingat ketika Rasulullah melepaskan dia dari kematian dengan melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat dimakamkan di makom di rumah beliau yang sekarang disebut Raudoh, dekat Raudoh. Yang paling kehilangan Rasulullah karena yang mengangkat derajat dari budak orang hitam yang dipandang jelek, dipandang rendah, diayomi oleh Rasulullah, dilindungi oleh Rasulullah. Sehingga mereka kehilangan hari demi hari tidak bisa tidur setelah kematian kewafatan Rasulullah. Jangankan melihat makomnya Rasul, jangankan melihat batu nisannya kanjeng Nabi, lihat masjid Nabawi jari jauh sudah ambruk Bilal kadirin hadirat. Karena nggak kuat ingat Rasul yang dia cintai. Baru masuk ke Masjidil Nabawi, nangis terseduh-seduh di mana kekasihku, Ketika dulu aku azan ditunggu, sekarang sudah tinggal batu nisannya. Sang kekasih hati, sang akhlakul karimah sudah tidak ada nampak di hati Bilal, di mata Bilal. Rindu semakin rindu setelah kewafatan Rasul. Sehingga Bilal tidak kuat lagi ada di Madinah karena tidak mampu untuk menanggung beban rindunya kepada Rasul. Akhirnya Bilal meninggalkan Madinah untuk menghilangkan duka nestapanya. Bilal keluar dari Madinah karena dia selalu menderita ketika melihat Madinah, melihat Nabawi karena tidak bisa menghilangkan cinta riduni kepada Rasulullah. Setelah itu berbulan-bulan bertahun-tahun akhirnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjadi khalifah Iku akhirnya datang mencari Bilal Setelah ketemu Bilal Pulanglah kamu ke Madinah Sahabat-sahabat merindukan kamu. Sahabat-sahabat merindukan suaramu. Pulanglah wahai Bilal. Bilal mengatakan menolak, tidak Abu Bakar. Kalau aku pulang ke Madinah hatiku hancur. Karena aku tidak ketemu sang kekasih Rasul. Aku lebih baik menyendiri di sini daripada tidak ketemu Rasul. Itu Bilal. Akhirnya dipaksa oleh Sayyidina Abu Bakar Cobalah Bilal, kembalilah ke Madinah. Akhirnya Bilal mengatakan, wahai Tuhan Abu Bakar, aku akan kembali, tapi jawab pertanyaanku. Ketika kamu membebaskan aku, ketika aku dibeli waktu hampir mati, itu apa karena Allah, apa karena pribadimu? Kalau kamu menolong karena pribadimu, aku akan membalas, aku akan datang ke Madinah walaupun aku akan mati di sana, walaupun aku menderita di sana. Tapi kalau karena Allah kau menolong, biarkan aku di sini. Akhirnya Abu Bakar pulang, tidak bisa membujuk Bilal, sang pencinta Rasul itu. Akhirnya bagaimana hadirin? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketika kerinduan Bilal ingin bertemu Rasulullah tidak kesampaian, maka bermimpilah dia ditemui oleh Rasulullah. Begitu indahnya pertemuan Bilal dan Rasul sang kekasih itu. Ucapan Rasul Bilal, mengapa kamu gak jambangi aku? Hanya gitu Rasulullah. Apa aku kok gak gelem nyambangi aku Bilal? Setelah itu Rasulullah pergi. Bilal bangun dengan berurai air mata. <laughs> Hadir, budak hitam hina. Cintanya pada Rasul begitu besar. Kita diberi kekayaan. Semuanya dicukupi. Karena cinta pada Rasulullah. Jalu es hadirin hadirin. Ya maaf Ketika Bilal pagi harinya langsung berkemas karena inget kue kak nyambangi aku tau Bilal gitu. Akhirnya Bilal dengan kesadaran datang ke Madinah, masuk kota Madinah, air mata menetes sampai ke Masjid Nabawi. Sahabat menyambut kedatangan Bilal yang dicari adalah makomnya Rasulullah. Dia bersimpuh di batu nisan dengan Nabi. Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada doa yang terucap. Hanya air mata, kerinduan dilampiaskan sampai pingsan ada di makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadirin. Setelah bangun, Bilal berdoa lagi, berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hati ke hati, melampiaskan kerinduannya. Maka tibalah saat sholat. Sahabat datang, wahai Tuhan Bilal, kami rindu mendengar suara Anda, suara Tuhan untuk mengemandangkan azan. Akhirnya Bilal didaulat untuk azan. Bilal tidak mau jangan saya Yang lain tidak Tuhan Jenengan sekarang azan Kami rindu suara anda Bertahun-tahun aku belum dengar suaramu lagi Akhirnya Bilal maju ke tempat untuk azan yang biasa lakukan bersama Rasulullah Ketika azan Bilal pertama kali yang ia ucapkan Allahu Akbar dengan sepatah kata dengan dada yang bergetar ingat di sisinya Rasulullah menunggu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar yang ada getaran keras di dada Abu Bakar. Baru syahadat asyhadu alla ilaha illallah dadanya semakin keras. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bro, badan kuat hadirin hadirin. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bro, Bilal tidak bisa meneruskan gitu indahnya Bilal. Seorang budak yang tidak ada nilai menurut orang umum dimuliakan oleh Allah sampai terumpanya pun sudah terdengar di surga karena cintanya pada Rasulullah SAW. Anak-anakku hadirin, tolong tolong buka hatimu. Rasulullah ada di hati kita apa tidak? Jangan munafik Jangan munafik. Mari kita baca solawat pada beliau. Baca solawat. Kalau Bilal bersih suci tidak maksiat. Tapi ini umat di akhir zaman penuh dosa. Mari kita cari Rasulullah. Kita cari Rasulullah hadirin. Mohon dituntun jiwa kami ya Rasul. Karena kami tidak tahu jalan menuju Tuhan. Karena kami penuh dosa. Ini hadir-hadir. Al-Fatihah. Mari ketika kita mujadanya nanti koyok gulon jenengan buta anak ayammu golek induke karena induk umat adalah rasul binjing ono akhirat ape menungso golek Rasulullah golek Nabi Adam oh, aku rasa nulung umatku putuku nafsi-nafsi aku biar tau melanggar aku bisa nulung wis golek onang Nabi liane terus kecuali Rasulullah besok ape ku golek Kanjeng Nabi mumpung durung ono alam maksar hadirin kita cari Rasulullah di dunia ini Bila perlu karu merangkang, karu buto, kita cari ya Rasul. Jiwaku jenan tuntun, hatiku jenan tuntun supaya kami memiliki akhlakul karimah yang kau miliki. Mari hadirin. Ya Syafi'ah, kholki sholatu wassalam. Alaika nurul kholki al anam. Wa aslahu wa ruhahu adribni fakut dolam tua bata waropini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salat salam alaika nurul khalqi al anam wa aslahu wa ruha wa atrikni fakot dolam tua bata waropini walaysa li sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu sakson ya syafi'an khalqi sholat wa salam alaika nurul khalqi hadi al anam wa aslahu wa ruha wa drikni fakot dolam tu apa tawarobini walaisali ya sayyidi siwaka Fa Intaruda, kuntu saksonalika. Mari kita panggil. Mungkin mungkin beliau sudah di hati kita atau sudah di sini Masirul hadirin. Beliau tahu di mana umat tertawa, di sini ada umat yang menangisi dosa, hadirin. Jangan takut menangis, hidup hanya sekali. Air mata kita akan menghapus dosa-dosa kita. Mari kita cari sang kekasih hati itu, sang penolong itu, sang pesafat yang pensafat itu hadirin ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya ayyuhal ghaudu salamullah Alaika rabbini biiznillah Wandur Ya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya ayuhal gaudhu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi Musilatilil hadratil aliyah ya ayuhal gaudhu salamullah alaika rabbini biiznillah Wandur ilaya sayyidi binadro oh, Musilatil lil khadratil aliyah Al-Fatihah Hadirin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita bersungguh-sungguh ingin berubah akhlakul kalimah kita. Ya maaf kalau apa yang saya sampaikan sampai menyinggung panjenengan bukan maksud itu. Kami saling ingat mengingatkan karena kita sendiri akan pulang dan akan bertanggung jawab pada umat ini. Dan saya kira cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu dua minggu lagi dalam pengajian yang sama. Ya saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min ghasadaz zaman anadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh